Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa qawwala. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Goa beserta seluruh perangkatnya bapak-bapak pengurus masjid Muhammad Cekbo tidak dapat saya sebut satu persatu sahabat saya Ustaz kita Ustaz Dr. anak, hadirin hadirat muslimin muslimat insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala amin ya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau melepas pasukan menuju Muktah maka ketika itu dia berpesan nah satajiduna rijalan fis sawami kalian akan menemukan laki-laki fis sawami di gereja artinya pendeta la ta'ridu lahum jangan ganggu pendeta La taqta'unna syajaratan Jangan potong pokok kayu La ta'qiranna nakhlan Jangan cabut pokok korma La taqtulu sobiyan murdi'a Jangan bunuh anak kecil yang masih menyusui Wala syaikhan faniya Jangan bunuh orang tua yang sudah rentah. Wala tahdimu buyutan jangan hancurkan rumah tertulis dengan tinta emas Islam menghormati non muslim walaupun berbeda keyakinan jadi kalau hari ini ada orang mengatakan jangan dengar ceramah Ustadz Somad karena dia ekstrim berbeda agama denganmu hancurkan rumahnya ledakkan kedutaan Amerika larikan anak gadisnya ini fitnah luar biasa Bapak Ibu mesti jelaskan Ustadz Somad ketika memulai ceramahnya di Masjid Muhammad Cheng Ho maka dia sampaikan pesan Islam yang aman, damai walaupun sesama hamba Allah berbeda keyakinan Abdul Somad itu ekstrim salah dia bukan ekstrim, dia es lembut dan manis apalagi setelah pakai baju yang luar biasa saya khawatir jamaah curiga jangan-jangan ini Ustadz Somad palsu karena di YouTube pakai baju putih pakai peci hitam hari ini mendapat kehormatan yang luar biasa dan saya insya Allah tidak akan ganti dengan baju lain karena ada yang mengatakan saya lebih gagah pakai baju ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang sedang krisis persaudaraan sesama Islam sikut menyikut kelai padahal Islam mengajarkan lihatlah ajaran Islam yang begitu lembut ada seorang perempuan bernama Asma ibunya non muslim lalu Asma takut berjumpa dengan ibunya karena beda agama Lalu kemudian dia melapor ke Nabi Ya Rasulullah Ya ibuku beda agama dengan aku non muslim Apakah boleh aku berjumpa dengan dia Apa asiluha Boleh aku menyambung silaturahim dengannya Kata Nabi Siliha Silakan kau sambung hubungan silaturahim dengan ibu Apa amatiha Boleh aku memberikan hadiah Baju kah, makanan kah Boleh aku beri hadiah untuk dia Kata Nabi Iktiha Silakan berikan hadiah Ini menunjukkan beda agama Kita tidak boleh memusuhi Kita tidak boleh putuskan silaturahim Kita tidak boleh sampai tidak beri dia hadiah Ini baju untuk saudaramu Ini makanan untuk keluargamu Yang muslim saja Yang non muslim jangan kau kasih dia Ini bukan ajaran Islam Maka silakan beri Sekarang umat Islam terbagi dua satu ekstrim kanan kalau dia tidak sama dengan agamamu halal darahnya pancung kepalanya ekstrim kanan yang satu ekstrim kiri liberal semua agama sama yang penting baik asal baik masuk surga Thomas Alva Edison pun masuk surga akhirnya dia campurkan semua agama itulah yang disebut dengan sinkretisme semua dia ikuti Idul Fitri ikut Gongsi Facai ikut Cap Gome ikut Jingle Bell Jingle Bell ikut ini orang ekstrem kiri lalu Islam itu yang mana benci kepada orang lain tidak karena dia saudaramu tapi kau ikut ajaran agamanya juga tidak karena Islam itu jelas di mana letak kejelasannya wala ana abidum ma'abattum wala antum nama ahbud lakum dinukum waliyadin masalah hubungan silaturahim hubungan sosial bisnis dagang silakan tapi kalau sudah bicara agama jangan anak dia nikah Pak Ustaz beda agama dengan saya boleh saya datang acara pernikahan anaknya saya tanya dulu di mana nikahnya di gereja jangan datang Nanti kau datang ke sana dipotong kata orang agamamu dua. Kalau binimu dua biasa. Tapi kalau agamamu dua luar biasa. Dia nikahnya di hotel Pak Ustaz. Oke, silakan datang. Dan saudaramu yang sudah tahu banyak sahabatnya yang muslim, maka dia buat muslim food yang sebelah kiri kafir food kasar sekali bahasa Ustaz oke okay. kafir food non muslim lah jangan bawa-bawa kata kafir non muslim ini kata kafir bukan saya yang buat. ini ada dalam Quran orang yang anti dengan kata kafir lalu dia robah jadi non muslim nanti dia jadi imam sholat payah Qul ya ayyuhal non muslim Kan payah Jangan sakit hati tersinggung dengan kata kafir Kafir diambil dari tiga huruf Kafara Kafir Bahasa Inggrisnya cover Kalau keras hard cover Kalau lembut soft cover Cover artinya penutup. Sampul buku disebut cover. Kenapa dia penutup? Orang kafir menutup nikmat Allah. Nikmat yang mana? Nikmat datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak mau disebut kafir. Jangan kau sebut aku kafir. Oke, okay aku tidak akan sebut kau kafir tapi kau mesti akui nikmat kedatangan Muhammad gimana caranya mudah kau sebut saja passwordnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah masalah hitam jangan pikirkan jangan ustaz keras ini ustaz-ustaz berceramah di mimbar dengan suara menggelegar isinya menakut-nakuti orang yang pertama berkhitan Nabi Ibrahim Umurnya 80 tahun pakai kampak. Orang takut mendengar. Coba ceritakan bagaimana masalah hitan. Sakit nggak sunat? Nggak sakit. tapi yang bilang sakit? Seperti dicubit saja. Sekarang kita itu mudah sekali. Bukan seperti zaman datuk kakek kita 70 tahun yang lalu mau hitan besok subuh habis isya berendam di sungai begitu sudah beku baru dipotong pakai sembilu bambu diambil bambu potong ada yang baru latihan hilang habis banyak cerita yang begitu Islam ini mengajarkan kalau berhitan selamat dari penyakit kelamin kalau berkitan selamat dari penyakit HIV AIDS penularannya lebih bisa diminimalisir kalau berkitan selamat dari kanker kulit kelamin kalau berkitan ternyata orang lebih suka makan pisang setelah dikupas daripada dengan kulit-kulit oleh sebab itu maka berkitan ini malu-malu mereka diam-diam ke rumah sakit minta kitan maka ustadz-ustadz membawakan kata-kata yang lembut jangan pakai kata yang multi interpretasi rukun Islam lima perkara orang mendengar kata perkara sudah tak hanya ah, lima perkara lah satu perkara dua lima juta katanya kali lima 125 habis rukun Islam ada lima syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Jadi ini sholat itu sulit, sholat itu ringan. Mengajarkan kebersihan, kesucian. Hari ini anak-anak kita diajarkan, mama, mama, mama, mama. Besok kasih gayung sama sabun ya. Untuk apa? Besok hari cebok nasional. Hari cuci tangan nasional. Islam sudah mengajarkan itu. Mulut mesti bersih. Sebelum sholat subuh sudah gosok gigi. Mulut bersih, laulah an asqa ala umati kalau tidak memberatkan bagi umatku la amatuhum bisiwa aku suruh mereka bersiwa gosok gigi lima kali sehari gosok gigi subuh gosok gigi zuhur gosok gigi asar gosok gigi maghrib gosok gigi isya siapa yang sholat mulutnya bau innal tata tata'adza malaikat merasa tersakiti dengan bau busuk itu habis makan petai jengkol ayat Allah binas bersih kuku dipotong hari Jumat potong dirasa di ujung kalau terasa panjang air butuh tidak masuk ah, potong pendek sekarang anak-anak gadis kukunya pakai black kutek di atas black kutek di bawah black laki masak bakwan pantasan enak ini rahasia ada kesucian kebersihan memang Ustadz itu gayanya pakai koko pakai sarung kampungan tapi suci bersih ini masalah cebok saja saya pergi ke rumah sakit naik eskalator di bawah saya lihat ada gambar tangan tulisan di bawahnya cuci aku dong kenapa dia suruh cuci aku dong karena ternyata setiap keringat yang keluar zat asam dari jemari-jemari mengeluarkan penyakit bakteri. Tipoid, malaria, batuk-batuk, demam, semua penyakit. Makanya seluruh cuci tangan. Orang-orang barat menyediakan wastafel di rumah, di hotel, di restoran, cuci tangan. Dan ketika kita naik pesawat, saya diundang naik pesawat kelas bisnis, datang pramugari membawa saya eh, sangka roti, hampir saya punya <laughs> Banyak sapu tangan yang panas berasa untuk membasuh, menghilangkan keringat. Islam mengajarkan itu. Seandainya Nabi Muhammad itu orang India, lahir di Sungai Gangga, nggak heran. Sholatnya mandi wajib pakai air, cuci tangan pakai air, ambil uduk pakai tapi dia lahir di jazirah Arab yang sampai sekarang bensin lebih murah daripada air tapi ini datang dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau ada orang tersakiti dengan Islam maka Islamnya tidak benar la yabulanna ahadukum fil juhri jangan buang air kecil di lubang tanah hari libur camping surfing outbound mancing nampak lubang tanah lalu iseng lihat kiri kanan gak ada orang kencing dalam lubang tanah jangan Nabi mengajarkan jangan kencing di lubang tanah kenapa mungkin dalam lubang tanah ada semut yang sedang pilkada <laughs> bayangkan KPU-nya anggota legislatifnya mereka sudah kampanye pasang baleho tiga bulan yang lalu tiba-tiba datang banjir bandang lengkap dengan angin habis semuanya Adakah orang memikirkan semut hari ini? Hari ini manusia memandang manusia seperti semut. Ah, remeh temeh, hancurkan rumahnya. Manusia dipandang seperti semut. Tapi Islam mengajarkan semut pun kau pandang seperti manusia. Ketika kau sedang minum air gula, tiba-tiba ada semut berenang-renang di tengah gula. Lalu kau masukkan kelingkingmu ke dalam. Kau keluarkan semut itu keluar. Maka kau sudah berbuat amal soleh sayang kepada hamba Allah man la yarham la yurham siapa yang tak ada rasa sayang dalam dirinya maka dia tidak akan disayang Allah subhanahu wa ta'ala mengapa ulama datang dari Yaman sampai ke bumi Makassar sampai ke bumi ini sampai menjumpai saudara-saudara kita di Sulawesi ini karena Allah menanamkan rasa sayang kepada diri dia makanya mengajak bukan mengejek menyeru bukan mengamuk mengajak orang mari ke jalan Allah kita ini dai ngajak orang bukan hakim yang bawa martil kemana-mana neraka neraka neraka tapi mengajak orang ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala sampai-sampai Laksamana Muhammad Sengho sampai kemana sampai apa tidak kemana membawa peranan yang luar biasa oleh sebab itu, kalau hari ini ada orang Islam, mulutnya kasar, cakapnya menyinggung perasaan, ini bukan orang Islam. Islam di mulutnya saja. Siapa itu muslim? Man salimal muslimun, selamat orang lain min lisan dari lidahnya, Wayadi, dari tangannya. Ada orang-orang yang tangannya tidak pernah menyakiti orang, tapi tanda tangannya menyakiti orang. Lihat kemana kalau ke atas habis atapnya. Kalau ke bawah habis pagarnya. Ustaz nyindir saya. Ya, saya dosen. Tanda tangan saya kalau tidak jatuh ke KRS mahasiswa tidak lulus dia. Bukan mahasiswa saya ancam, nanti jangan main-main sama tanda tangan saya. Nanti saya sakiti kamu dengan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada saudara kita yang kurang darah, tak sampai hati kita melihat dia kurang darah, maka kita berikan darah kita sumbangkan donor darah Ustaz Somad ikut? enggak, saya berkurang sumur air sumur bagus diambil airnya diambil airnya berganti darah baru sumur dibiarkan gak ganti-ganti maka air sumur itu akan butek baru seperti minyak keluar minyaknya busuk tapi kalau air sumur diganti terus ada sirkulasi yang baru. Maka bapak-bapak donorkan darah yang kelebihan darah. Datang ibu-ibu melapor, Ustaz Somad, saya tidak kurang darah dan tidak lebih darah. Terus selalu naik darah. Apalagi kalau sudah melihat ada ustadz di Sulawesi Selatan ini kalau berfoto begini saja. Seolah-olah mengajak suami saya untuk nikah empat. Ibu jangan terlalu mudah menginterpretasikan bu. Ini banyak makna. Apa makna ini? Bisa jadi dia sudah masuk usia 40 tahun. Bisa juga makna lain apa tip coblos nomor 4. Bisa juga banyak apa mana kalau mau dengar ceramah Ustaz Somad belilah paket 43. Jadi jangan gitu. Kalau mau klarifikasi jangan fitnah tanya dulu Ustaz. Ya, aku mau tanya kepada kau. Kau selalu foto begini, apa artinya? Biarlah itu antara aku dan Tuhan saja. Siapa ustaz yang selalu begini? Tak boleh disebut nama. Menjaga kode etik jurnalis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa saya datang dari pulau yang jauh, non pulau Sumatera, berada di depan pejabat Bapak Bupati Goa, tapi saya seolah-olah berceramah di tengah keluarga saya. Mengalir santai saja ceramah ini kalau betul-betul serius tidak begini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di zaman global susah tapi hari ini saya seperti menjumpai keluarga ah Ustaz aja so akrab dulu malaikat tidak pernah bawa kertas multiple choice Abdul Somad, kau mau jadi apa? A. Arab, B. Batak, C. Chinese. Tidak pernah. Maka kita tidak boleh benci orang karena sukunya. Hei Cina, hei Batak, tak boleh. Karena dia tidak pernah request. Kalau Kalaulah boleh minta request, tentu mata saya biru. Hidung saya maju. Kulit saya putih, rambut saya pirang. Tapi tidak bisa di request. Saya terima aja masalah itu. Mungkin kata Allah inilah yang terbaik untukmu Abdul Somad. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam masalah agama kita mesti memilih. Suku tidak bisa milih. Agama kita memilih. Wa nafsi wa ma sawaha demi jiwa dan penciptaannya fa'alhamaha fujuraha aku beri jalan fujur jalan dosa jalan sabu-sabu jalan narkoba jalan zina wataqawaha jalan baik Bapak Bupati tadi pagi punya dua pilihan antara acara kantor atau datang ke masjid pilih yang mana maka ada dua pilihan beliau memutuskan untuk datang berjumpa dengan kita semua Allahu Akbar Allah. Bapak Ibu juga tadi ini bukan hari libur ini hari kerja hari kerja saja begini ramainya bagaimana kalau hari libur luar biasa masyarakat gua menghadiri pengajian Islam akan bangkit dari sini insya Allah berada di antara dua pilihan nih yang anak-anak muda ada dua-dua pilihan pilih mana ikut pengajian di Masjid Muhammad Cengho atau pergi keluyuran cabut sama pasar ke karaoke sudah datang SMS pacarnya kanda jadi kita pagi ini karaoke tidak aku mau pengajian terus janji kita gimana habis pengajian baru kita tahu. ini tidak benar ini tidak betul kalau sudah hijrah kau tinggalkan jalan yang kiri maka kau mesti istiqamah ihdinas siratal mustaqim jangan kau hijrah setengah hati yang mudah mudah maka sejak hari ini momentum kedatangan Ustaz Somad ke Masjid Muhammad Cheng Ho maka hari ini titik hijrahku ambil HP cari namanya delete buka FB cari namanya unfriend Ya Allah, lumpuhkan otak agar aku tak mengingatnya lagi. Kalau dia datang, Pak, gimana? Jadi kita jalan, aku sudah tak mengingatmu lagi. Buanglah mantan pada tempatnya. ada saatnya kita memilih ada saatnya tidak bisa memilih saudara-saudaraku yang sudah memilih jalan Islam kau jauh lebih mulia daripada aku aku memang S1 di Mesir memang S2 di Maroko memang dosen, memang ustaz tapi aku bergelimang dosa aku adalah lapendos lelaki penuh dosa <laughs> sedangkan engkau sejak bersahadat maka kau bersih segala catatan amalmu diulang dari nol di dunia ini yang diulang dari nol cuma dua yang pertama Allah sejak masuk Islam yang kedua pegawai Pertamina Pak dari nol ya makanya kalian yang muda-muda kalau mau nikah carilah perempuan yang siap nikah dari nol di mana banyak di pom bensin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengukur iman orang dilihat dari puasanya, tidak salah. Puasa Senin Kamisnya rajin. Utama sahabat-sahabat kita ketika kita ajak dia makan, ayo kita makan yuk. Aku sedang puasa. Karena kebetulan pas dia yang bayar. <laughs> Aku sedang puasa Senin Kamis. Ayolah sederhana rumah makan minum ah minum pak nanti aku yang bayar aku istiqomah. ternyata dia beribadah bukan karena Allah tapi karena ada unsur yang lain maka ada ketulusan keikhlasan maka berdiri masjid yang tegak ini tadi saya sempat di mana ibu-ibu ini kenapa tak ada rupanya di atas nah, tadi malam di masjid Muhammad Cengho saya bingung juga kemana ibu-ibu kok nggak ada rupanya di bawah lalu saya terjebak di Sulawesi Selatan nanti saya pulang ke Riau saya akan ceritakan kalau ditanya orang Ustaz tahu dari mana aku baru ceramah dari Sulawesi Selatan masjid apa masjid Muhammad Cengho masjid Muhammad Cengho itu kan ada dua di sana dua-duanya aku sudah ceramah satu perempuan di atas satu perempuan di bawah Ya sama masjid ini. Di mana-mana kadang saya sholat Allahu Akbar. Begitu bangun dari ruku, sujud, bangun dari sujud pegang kening, berpasir kening. Kenapa berpasir? Karena lantainya masih semen kasar. Tapi Masjid Muhammad Cengho lihatlah betapa orang bukan sekedar keramik, batu marmer, bukan cuma di lantai, memanjat sampai ke tiap sampai ke dinding. Andai marmer boleh dipasang di atap, mereka pasang di dalam. Saking banyaknya orang berinfak bersodakoh, ini orang-orang yang yakin bahwa setelah dia mati, marmer inilah yang akan dia bawa mati. Yang lain tidak ada. Panitia Tablik Akbar Ustadz Abdul Somad nama saya mudah diingat ada dalam Quran selalu Bapak Ibu baca Qul wallahu ahad Allahu somad tapi karena huruf O ini diborong oleh orang Jawa tidak sampai ke Sulawesi maka orang menyebut saya siapa? Ustadz Samad oleh sebab itu maka LC LCMA lagi cemas menghadapi anak-anak. LC adalah titel S1, licen C artinya lisans. Lisans artinya ijazah. Orang ini sudah dapat ijazah untuk berceramah. Jadi kalau ada sekarang tersebar di internet, Abdul Somad akan dicekal ceramah di Bali, ini orang tidak mengerti bahwa aku sudah dapat ijazah dari Al Azhar University Cairo. Sombong sekali Ustaz Somad. At-takabbur lil mutakabbir sodako. Sombong pada orang yang sombong adalah sodako. MA. MA itu artinya Master of Art. Titel dari Maroko. Saya S2 di Maroko. Sebetulnya titelnya bukan MA, tapi panjang. Diplom Etude Superior Approfondi. Diplom itu superior approfondi. Tapi kalau ditulis membingungkan. Diplom D, itu E, superior S, approfondi. Desa. Jadi daripada diejek orang, kau tuh apa sekolah jauh-jauh, titelmu kampung telepon LCMA begitu saya pulang membawa dua ijazah sebelah kiri LC sebelah kanan MA apa artinya lagi cemas mencari anak gadis anda belum menikah tapi saudara-saudaraku baik-baik semua begitu saya ceramah Ustaz Somad kami sudah lama mendengar ceramahmu kami tak ingin hanya sekedar menjadi murid dan jamaah kami ingin lebih dekat lagi daripada itu saya sudah tahu paham maksudnya saya hitung saya hitung semua sampai ada saya tulis di diari saya 17 perempuan yang harus menanti akhirnya saya menikah dan ketika saya menikah itulah hari duka cita nasional Ustaz ini mengatakan Bersaudara tidak melihat kau suku apa Bersaudara tidak melihat kau dari pulau mana Bersaudara adalah ketika kau angkat telunjukmu Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan rasulullah Maka dia adalah saudaramu Ukhuwah Islamiyah Karena sama-sama Islam ukhuwah insaniyah karena sama-sama manusia ukhuwah wataniyah karena sama-sama bangsa Indonesia maka tak boleh saling mengejek tak boleh saling mencaci tak boleh saling mengejek masalah ada yang berjenggot ada yang tidak berjenggot baik jangan sampai yang tak berjenggot mengejek yang berjenggot aku lihat kau berjenggot macam kambing tentu yang berjenggot mengejek kau tidak berjenggot macam anjing nanti kalau antara berjenggot tidak berjenggot saling berkelahi. Jangan berkelahi. Antara yang sudah memotong kaki celana di atas mata kaki dengan yang belum memotong kaki celana. Jangan saling mengejek. Hadisnya jelas. Khuyala kalau sombong kaki mata kaki panjang sombong baru tidak boleh kalau tidak sombong tidak apa-apa kata Imam Syafi'i kalau tidak sombong tidak apa-apa kata Imam Son'ani dalam kitab Subul Salam tidak sombong tidak apa-apa kata Imam ini kata Imam Syaukani dalam Nailul Awtar tidak sombong tidak apa-apa kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj mau dia potong ke atas tidak apa-apa mau dia panjangkan ke bawah tidak apa-apa kalau yang antara celana memotong, mengejek yang tak dipotong, yang ketawa siapa? Yang tak pakai celana. Oleh sebab itu, kita jalankan saja. Ustaz, saya bingung ini di Islam ini banyak sekali. Ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Hanbali, ada mazhab Syafi'i, ada HTI, ada FPI, ada NU, ada Muhammadiyah, ada PRT, ada PT. Mana yang mau kami ikut? Ini semua adalah jalan. Tapi tujuannya sama La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sepuluh ini sepakat Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, Hadai, FAI, NU, Muhammadiyah, Berti, PT Semuanya sepakat bahawa solat subuh itu wajib Tolong tunjukkan ke saya mana mazhab yang mengatakan solat subuh sunnah Kalau ada saya mau amalkan Semua sepakat bahawa solat subuh itu wajib tapi teknisnya ada yang pakai usolli ada yang nggak pakai usolli dua-duanya sah usolli fardhu subhi rakaataini adalah makmuman lillahi ta'ala Allahu akbar yang nggak pakai usolli nggak pakai usolli Allah kenapa diributkan berkelahi antara anak muda NU dengan anak muda Muhammadiyah. NU mengatakan mesti pakai kunut, Muhammadiyah mengatakan enggak pakai kunut. Berdebat sampai jam 2 malam. Besok dua-duanya enggak sholat subuh. Masalah sholat subuh semuanya sepakat wajib, tapi masalah basmalah fitihahnya maka fatihah tak sepakat. Yang satu mengatakan fatihahnya jahat, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين tapi Muhammadiyah bismillahnya sih Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman rahim Mau jahat mau bismillah sir Dua-duanya sah Yang enggak sah mana? Allahu Akbar Qul wallahu ahad tidak usah dipermasalahkan. Yang satu bangun dari rukuk Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal haq Allahumma adina fi man nadait Wa afina fi man atait Masa syafi'i pakai kulit. Makanya saya kalau disuruh imam di masjid Ustaz Soman silakan maju Saya tidak mau menimbulkan konflik saya kalau sholat subuh pakai kunut, di mana-mana saya pakai kunut. Saya tidak mau sholat di masjid itu yang tidak pakai kunut sehingga kehadiran saya menimbulkan konflik. Tapi mau tidak mau, subuh tadi sholat di depan hotel Arya Duta. Luar biasa, rasa dicedah tadi. menjadi terapung. Saya tidak mau jadi imam, dia dorong jadi imam. Yang mendorong saya dua, badannya lebih besar. Aku saya tidak bisa menolak kehidupan. No, tidak mau. Saya pakai mazhab saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Sami Allah liman hamidah rakaat kedua. Saya baca kudu. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Ternyata makmum di sini. Oh. Wa'afina fi man Amin. Kalau di lingkungan itu mazhabnya Syafi'i, Jangan bawa mazhab lain, itu menimbulkan fitnah. Saya belajar di Maroko. Maroko itu mazhabnya Maliki. Tapi saya tidak pernah bawa mazhab Maliki ke Riau. Saya tidak mau. Maliki bagaimana tangannya? Ke bawah. Allahu Akbar. Tidak pernah sekali pun saya buat. Andai saya buat di masjid dekat rumah saya, Allah, Akbar. Tentu jamaah berbisik. ISIS. زمالكي بمرة قراءة نوارش قراءة نوارش الله أكبر ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب كتاب يؤمنون mereka tidak ada hamzahnya الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون يقيمون الصلاة kita baca yuqimuna shalah kita baca wadduha wal laili idza saja ya kan tak wadduha wal laili idza saja kita baca al mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd tapi saya tak pernah baca al mu'minuna wal mu'minat karena saya tahu lingkungan di tempat saya tinggal bermazhab syafi'i oleh sebab itu ini adalah bagian dari bersama harmonis dalam kebinekaan baik antar umat beragama maupun mazhab-mazhab dalam agama tapi mendirikan masjid kita semuanya sepakat sekarang masjid sudah selesai mau mendirikan lembaga pembangunan sekolah bapak yang kaya, ibu yang punya duit banyak, ketika dapat gaji beli cincin satu, dapat uang tunjangan beli cincin dua, dapat gaji tiga belas tiga, turun SPPD empat, dapat lagi uang tunjangan, uang sikut, uang tanduk, uang sundul lima. Akhirnya kalau mau pergi undangan begini saja bu bu bu bu bu ya di mana masjid Muhammad Cengho apakah ada orang mati bawa harta tidak ada lalu cincin ini kemana begitu meninggal Ba'da Isya maka jam 2 malam semua sedang tidur suami pun datang membuka pelan-pelan untuk apa? Saya sudah tahu mana itu lagi tak perlu kuceritakan lagi apalagi ketika masih hidup pun dia sudah selalu begini apa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala oleh sebab itu tapi jangan jadikan ceramah saya ini provokatif Ustaz Somad jangan lagi diundang ke Kabupaten Goa karena ceramahnya provokatif mengadu domba antara istri dan suami. Saya tidak ingin hubungan ibu bapak rusak gara-gara ini. Nanti pulang ke rumah begitu istrinya diminta teh sama suaminya mama mana teh kita pagi ini buat istri. ternyata kau melihat cincinku selama ini aku sudah tahu kemana arahnya ini itu maksudnya kalau mau cincin dibawa ke akhirat maka belikanlah tanah belikanlah keramik belikanlah kosen belikanlah kipas belikanlah AC untuk mendirikan sekolah atau anak-anak kita kulumriin semua orang diselesaikan tegak berdiri atap tidak ada di padang mahsyar panas terik lalu apa tempat kita bernaung soda kalau ada orang bersedekah selesai acara ini berapa biaya untuk buat sekolah itu 50 juta dari saya nih kalau ada yang nyumbang 50 juta di akhirat atapnya setebal flyover saya 5 juta Sunda plafon <laughs> Saya 500 ribu triplek. Saya 5 ribu koran. Koran mah dimbus angin, apalagi angin akhirat. Habis nyumbang mau masuk surga 5 ribu. Buang air kecil 2 ribu, air besar 3 ribu. Keluar dari kamar mandi, dia masukkan 3 ribu. Penjaga marah. Kenapa kau masukkan? Tiga ribu. kenapa? buang air besar kau bohong? kau buang air kecil juga kan? mau masuk surga di ajang muhasabah malam kau tak pernah menangis di pintu kampah haji umroh kau tak pernah menangis tapi begitu lewat kotak disitulah kau menangis kenapa kau menangis? nampakku melambai presiden Presiden Soekarno dengan Bung Hatta nah, nah. di duit merah itu melambat oleh sebab itu aku selalu mengeluarkan yang warna hijau wajah Pak Ustaz kenapa? karena wajah hijau ini sejuk untuk mata kalau merah ini panas biji mata kuning padahal itulah yang akan menolong maka yang sudah kau makan busuk makan pagi, makan siang, makan malam. Tadi malam saya diajak makan sup saudara. Saudara sendiri di Biasa. Masya Allah. Melihat makanan tadi malam, diberi pula lagi pisang hijau. Setahu saya pisang hijau ini kulitnya dibuang, rupanya di sini kulitnya dimakan sekali. Masya Allah diburikan makanan minum jahe Masya Allah saya berpikir kalau lama saya di Sulawesi Selatan ini gemuk saya pulang Begitulah mereka memuliakan Al-Mukarram Haji Abdul Somad. Kenapa saya dipanggil Al-Mukarram? Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram. Kenapa saya dipanggil Al-Mukarram? Karena masih ada ruh di dalam jasad saya, Al-Mukarram. Andai ruh ini keluar, maka saya akan dipanggil almarhum di saat almarhum rumah yang besar tiga lantai pakai keramik pakai macam-macam tidak ada sejengkal pun di rumah itu yang mau menerima jasad kita Abdul Somad hanya setumpuk daging busuk yang akan dimakan cacing saya kalau mati cacing tanah tak terlalu senang ini paling-paling sok tunjang katanya mati busuk warnanya warna tanah dari tanah akan masuk ke dalam lubang tanah menjadi santapan cacing tanah apa yang akan kau bawa begitu sakit apa judulnya setengah napasku pergi begitu selesai dipanggil dokter puskesmas tolong kau periksa dengan dokter dokter pun memegang leher hidungnya gimana dok bungkus mana nama besarmu yang dipanggil dulu aku karena Ustaz Abdul Somad LCMA mana tidak ada dulu orang bertanya di mana Ustaz Somad tapi setelah itu orang tidak lagi pakai nama orang bertanya di mana kuburnya tunjukkan padaku di mana kuburnya kata Asep Irama oleh sebab itu, ketika lewat di makam Abdul Somad, kebetulan Pak Bupati beserta rombongan datang kunjungan ke Provinsi Riau di kota Pekanbaru. Mereka akan mencari dulu ada orang Pekanbaru di ceramah di Kabupaten Goa. Siapa namanya ya? Oh iya, kul wallahu ahad Allahu Somad. Di mana makam Abdul Somad itu di sana makamnya maka rombongan pun datang apa kata mereka Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu wa wal mustakhirin ala lana wa lakumul afiyah saya di mana-mana ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml tak lebih tak kurang tapi di masjid ini diberi dua botol masyarakat Kabupaten Goa mau membalaskan sakit hatinya ini payah mendang lagi ini maka kita habiskan dua jam ini kalau ada kertas-kertas pertanyaan maka saya akan jawab insya Allah tadi saya ceramah jam 10 kurang 15 sekarang jam 10 lewat lebih kurang 30 sudah 45 menit saya ceramah maka sodakoh sodakoh lah yang bisa menolong kita kalau ada orang mati disuruh hidup lagi apa yang akan dia minta Laulah Al -Fartah. tidak bilang aku mau umrah, dia tidak bilang aku mau pergi kemana, tapi yang dia katakan fa'asaddaqa, aku mau bersedekah. Hidupkan aku sekali lagi ya Allah, aku mau bersedekah. Ini sekedar bocoran. Tapi ibu bapak jangan tersinggung. Ibu sama bapak meninggal, tak usah kita kaji tinggalnya kapan. Nikahnya tahun berapa? 2000. Dulu nikah bawa apa? Tidak ada. Kami menikah diawali dari nol. Oke. Setelah 17 tahun rumah tangga dapat berapa? 1 M. Wow, amazing. 1 miliar. Ya. Maka menurut kompilasi hukum Islam Indonesia, harta itu dibagi dua. Namanya gono gini. Apa arti gono gini Pak Ustaz? Kau begono, aku begitu. Dibagi dua lah harta. Meninggal suami, meninggal istri, Nanti kalau saya bilang meninggal istri, ibu-ibu marah. Kalau saya meninggal suami, bapak-bapak marah. Susah ceramah. Kalau gitu saya tanya aja lah, saya pengen meninggal istri atau suami? Tak ada yang jawab. Oke lah, istri kalau gitu. Meninggallah istri. Lalu kemudian harta tadi dibagi dua. Maka almarhum almarhumah dapat 500 juta, suami dapat 500 bulan harta itu untuk suami 500 lalu kemudian dari 500 punya istri suami dapat lagi seperempat karena ada anak kalau tidak ada anak setengah dia dapat tapi karena ada anak dapat seperempat 500 juta dibagi empat sama dengan 125 juta maka 500 tambah 125 bulan untuk bapak 625 juta kalau sudah 625 di tangan itu yang menangis sebelah kiri saja yang sebelah kanan mana yang akan dipinang bulan depan apa yang ibu bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala hanya kain kafan selembar dua lembar tiga lembar empat lembar lima lembar enam lembar tujuh lembar itulah yang dibawa baju baju baju baju tiga lemari baju tak ada satupun yang dibawa mati ada orang Islam mati bawa baju apa nama baju model perempuan bawa jas bawa tidak ada orang Islam digulung seperti dodol habis itu kau akan mati menghadap Allah tapi kalau pernah kau belikan kain pernah kau belikan baju koko pernah kau belikan baju mukena pernah kau belikan jilbab untuk saudaramu kau belikan baju anak yatim bentar kau beli baju kau beli dua pergi ke warung beli baju dua pasang pulang ke rumah istrinya bertanya bapak kenapa beli baju dua anak kita kan satu istriku anak kita memang satu tapi di belakang ada anak yatim yang sebaya dengan anak kita kalau anak kita pakai baju ini anak yatim itu juga tentu ingin pakai baju ini tolong kau antarkan ke belakang kalau bapak yang beli yang antarkan ibu jangan bapak yang antar mana tahu cantik pula mana ya itu menggelai gara-gara Enggak harus Ustaz Somad lagi kata ibu yang diberikan Allah kullu meri'in tahta sinis sodakatihi ma min muslimin kalau ada orang muslim terus yaksu musliman sauban ngasih pakaian karena fitimatillah dia senantiasa dalam lindungan Allah makanan alihi khirqah sampai pakaiannya itu tinggal sepotong tinggal sepotong tetap turun rahmat Allah SWT makanya kalau bersedekah pesan sama dia pak ini kain tolong jangan kau pakai-pakai supaya jangan lapuk dia bukan begitu maknanya terus Alhamdulillah di tempat kita banyak orang-orang yang rela bersedekah kain, kain, kain sampai seribu kain dibagi cuman kadang di ujungnya ada tulisan coklos nomor 2 dan sedekahnya lima tahun sekali Boleh diambil Pak Ustaz? Boleh. Ambil kainnya, jangan coblos orangnya. Karena ini terhitung sebagai sedekah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan-kebaikan ini akan bertambah melimpah ruah. Dawamatakum bis sedekah. Kalau ada orang sakit di antara kalian, sudah berobat ke dokter, enggak sembuh. sudah berobat tapi sembuh sudah makan obat tidak sembuh bagaimana mengobatinya sodako sodako sodako true story kisah nyata ibu-ibu periksa ke rumah sakit ketika di scan ada sebesar logam kista bu ini sudah ada kista di dalam ini mesti dibuang kalau tidak nanti makin membesar kalau gitu buang aja dok tapi ada resikonya apa resikonya? Kalau kista dibuang, rahim ikut terbuang, nanti tidak bisa punya anak. Akhirnya si ibu sedih melelehkan air mata. Istri menangis, suami tersenyum. Gimana? Jangan dulu kami ikhtiar dulu karena saya pernah mendengar Nabi bersabda katanya berobatlah dengan sodako sodako sodako sodako sodako sodako sodako sodako sodako ketika selesai sodako diperiksa lagi tiba-tiba hilang dokter heran dia bertanya kamu makan obat apa kamu terapi apa kamu makan herbal apa ternyata sodako sodako buka buku judulnya saat wasaat sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia semua ada saatnya ketika seorang pemimpin, ketika seorang penguasa, ketika orang kaya sakit dibawa ke Amerika kata dokter pulang saja makan enak tidur enak karena sudah tak lama lagi hmm, mati tapi dia tahu hadis Nabi sholawat, sholawat, sholawat, sholawat. dia periksa bukunya semua ada saatnya ada saatnya lahir, ada saatnya berkuasa, ada saatnya masyhur, ada saatnya populer, ada saatnya dilupakan orang, ada saatnya sakit, ada saatnya mati. Saat itu punya Allah. Inna ma'amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Maka saatnya bersedekah. Habis pengajian ini, bapak ibu yang punya duit datang temui bapak kepala sekolah MDA, tanya sama dia, berapa kursi yang patah? berapa anak yatim yang belum bayar uang sekolah, berapa guru yang belum digaji, tuliskan daftarnya. Pak mau bantu? Enggak, mau nengok aja. <laughs> Bantulah. Ini yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa memberikan darahnya, beri darah. Yang bisa memberikan semennya, beri semen. Yang gak bisa beri darah, gak bisa beri semen, berikan yang paling ringan. Tarik kiri, tarik kanan. Keep smile tabassumika fi wajhi akhika sadaqah senyummu ke wajah saudaramu adalah sadaqah paling ringan sadaqah <laughs> saya ceramah biasa aja yang luar biasa itu foto-fotonya selama di Makassar ini oh senyum itu yang paling saya tadi kemarin naik pesawat langsung pilotnya ngajak foto Ustaz Somad foto sebentar melihat pramugari itu saya datang Baikkan Allah subhanahu wa ta'ala Mana kertas pertanyaan tadi? Saya tinggal di perumahan pemiliknya orang kafir, non muslim tidak ada fasilitas masjid. Setelah sekian lama didesak oleh warga, akhirnya dia memberikan sebidang tanah untuk bangun masjid. Sepertinya dengan berat hati. Pertanyaan, apa hukumnya sholat di masjid yang lahannya pemberian non muslim? Di Medan, Sumatera Utara, Sultan Melayu Delhi dekat dengan Chinese non muslim. Maka didirikanlah masjid. Nanti Bapak Ibu kalau pergi ke Medan, tolong cari daerah pecinan di sana sampai sekarang ada masjid berdiri namanya Masjid Cong Api. Cong Api. Karena tanah itu dulu oh, punya sultan didirikan atas pemberian dia. Maka kalau tidak ada unsur kristenisasi, tidak ada unsur politis, tidak ingin meraih suara umat Islam, maka boleh menerima hadiah dari non-muslim. Ditanyakan ke Buya Hamka, boleh Buya Hamka? Boleh. Kemudian pula apa dalilnya? Nabi menerima hadiah dari Mukaukis namanya Jirjis, Raja Alexandria, agamanya Kristen Ortodok Optik. Dia kirim kain putih untuk Nabi, diambil Nabi. Itu dalil boleh menerima hadiah baju. Diberinya madu asal balha Diambil Nabi Itu dalil boleh menerima makanan Selama makan halal Minuman kaleng Makanan kotak Boleh Selama tidak ada unsur yang haram boleh menerima hadiah non muslim selama tidak ada unsur agama nah, silakan terima dan dalam kitab fikih sunan Said sampai dikatakan dalam bab wakaf orang non muslim kalau dia berwakaf bersedekah langsung dibalas Allah di dunia makanya jangan heran mereka non muslim bersedekah bersedekah kaya raya kenapa Allah langsung bayar di dunia cash supaya apa di akhirat tinggal masuk neraka maka kalau kasihan sayang sama mereka ajak dia masuk Islam bro friend aku kasihan nengok kau masuk neraka ayolah masuk Islam apa yang masuk Islam ini simple sederhana jangan berikan kabar menakutkan masyiru berikan kabar gembira tidak tunafiru jangan buat dia lari masyiru berikan kabar kesenangan tidak tunafiru jangan buat orang lari dari Islam apa melakukan tahlil tujuh hari empat puluh hari itu bid'ah perbuatan tidak ada dalilnya bid'ah perbuatan tidak ada dalilnya bid'ah selama ada dalilnya tidak bid'ah tujuh hari empat puluh hari apa dalilnya Quran tidak ada hadis Nabi tidak ada tabi'in ada Allah Nabi sahabat tabi'in ada seorang tabi'in namanya Imam Atta kata Imam Atta orang yang meninggal maka dia diuji selama 7 sampai 40 hari maka dianjurkan bersedekah makanan misalnya orang tua saya meninggal saya undang anaknya empat 40 hari makannya saya tanggung maka baik tapi jangan sampai orang susah ngutang beras ngutang ikan asin ngutang bubur kacang hijau hanya ingin memberi santunan maka kalau ada orang meninggal kita yang bawakan makanan meninggal Ja'far isna'u ta'aman li ahli Ja'far buatkan makanan untuk keluarga Ja'far dia sudah susah jangan kalian buat susah dia lagi tapi kalau ada anak orang kaya dia mau sedekah bagi nasi kota sampaikan ke hadirin kata sambutan dari suhaibu tanzia bapak ibu saudara sekalian ini bukan mutang ini bukan harta warisan ini murni harta saya saya memang mau bersedekah 40 hari 40 malam apa kalian tak tahu bahwa saya ini orang kaya ha? Bagaimana hukumnya kalau SKPNS digadai ke bank untuk dipakai naik haji, bangunan rumah, atau modal nikah uang dengan uang riba baik koperasi baik bank baik macam-macam akadnya uang dengan uang riba aku pinjam uang 10 juta aku bayar sejuta aku bayar 11 juta riba aku pinjam satu juta aku bayar sejuta 200 riba maka jangan sampai kena riba uang riba dibawa ke Makkah lapai Allah apa kata malaikat? La labbaik wala sa'dai. Kau tak dapat haji mabrur, pahalamu tidak ada, kau tak diterima. Maka jangan heran bolak-balik pergi haji tapi tidak berpengaruh pada kepribadian. Heran saya tengok orang itu Pak Ustaz. Kenapa? Dulu sebelum berangkat haji pakai celana pendek. Sekarang nggak pakai celana sama sekali. Anak-anak kita kasih makan riba uang riba kita suapkan ke mulutnya dia makan Allah membarik lana bima razaqtana wa qina azabannar uang riba menjadi darah darah masuk ke dalam jantung jantung menyemburkan darah naik ke otak nasiyatin kazibatin khati'ah ubun-ubun pendosa pembohong kenapa? karena banyak makan haram anak-anak berdoa Rabbi fili wali walidayah warhamhuma kama rabbayani saghira. Doanya tak diterima Allah. Kenapa doanya tak diterima Allah? Mat'amu haram karena makanannya haram. Dan yang paling mengerikan di akhirat bangkit dalam keadaan seperti orang kama ya tahabbatu syaitanu minal mas seperti kerasukan setan. Nanti ketika di akhirat nampak orang bangun sepoyongan seperti kerasukan setan, ah ente makan riba kan? Dia pun nunjuk kita, kau lebih parah lagi. Bagaimana menurut Ustadz tentang ormas aparat membatalkan membuarkan pengajian yang akhir-akhir ini marah terjadi? Kalau yang datang artis dia bayar 50 juta yang dikasih apa ya? Dia joget-joget. Setelah itu duit 50 juta itu dibawanya pulang ke Jakarta, dia pun pesta narkoba. Dibiarkan, tak ada yang mau tapi orang mau kasih pengajian, ngajak orang sholat, ngajak orang jauh dari maksiat, dilarang. Apa kesalahan orang? Apa kekacauan orang? Dengarkan pengajiannya baik-baik. Ini sengaja mau mendengar komen Ustadz Somad. Nanti kalau Ustadz Somad berkomentar, komentarnya akan dikomentari. Ha, betul kan? Somad anti NKRI, betul kan? Somad anti kebinekaan, betul kan? Somad anti Pancasila, maka berapa hari ini saya tak komentar tapi kalau diminta komentar juga betul kan? bahagia sekali berjumpa lagi dengan Ustaz Mitu saya seorang anggota Polri siap kapten yang sangat mengidolakan Ustaz siapa yang mengatakan saya berkonflik dengan polisi nih Polri mengidolakan saya naik rating saya nampak Bagaimana hukumnya jika saya oleh pimpinan ditugaskan pengamanan kegiatan gereja Setelah itu diberi makan, minum, dan amplop fatal. jazakallah khairan Ada ustaz ketika ditanya Bagaimana kalau saya dapat duit? Haram 500 ribu Pak Ustaz Haram 5 juta Pak Ustaz <laughs> Ulama tidak sepakat dalam masalah kalau bisa Bapak Kapolda, Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek maka tugaskanlah umat Islam untuk urusan agamanya tugaskan pula umat Nasrani untuk agamanya oh ini tidak bisa karena ketika misa malam Natal mereka juga beribadah ada agama lain ada orang Hindu ada orang Buddha ada orang Konghucu ada orang Katolik oh Katolik sama Protestan kan sama Pak Ustaz yang kalau agama ini tidak ada larangan bagi dia tapi dalam agama Islam andai tidak juga maka ini tugas negara jangan kau ikut ritualnya anggap saja engkau sedang melaksanakan tugas negara Ati Allah taat kepada Allah orang Rasul taat kepada Rasul Wa ulil amri pada pemimpin Tapi saya sarankan bagi bapak yang punya kekuasaan Carilah dulu alternatif pertama Agama lain yang membolehkan Tapi andai tidak darurat tubihul mahzurat Darurat tingkat tinggi Ada mati, ada susah Anakku sedang sekolah Aku sedang kerja Rumahku belum lunas Kendaraanku lagi masih susah Kalau aku keluar dari pekerjaan ini bla bla bla bla Maka kau terima. Bagaimana dengan makanan? Boleh menerima makanan non muslim. Mana dalilnya? Nabi diberi hadiah asal banha diminum Nabi karena minuman itu tidak haram. Apakah boleh menerima hadiah pakaian? Nabi menerima kain putih dari Mokaukis diterima Nabi. Apa boleh menerima barang? Nabi menerima birol lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda. Hadiah dari Mokaukis diterima Nabi. Ini dalil boleh menerima hadiah dengan syarat yang ketat, tidak ada unsur agama. Karena kalau sudah terkait dengan ritual, wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'amud lakum dinukum. boleh iya. sesuai dengan tema damai dalam persaudaraan. Kita sebagai sesama umat muslim bagaimana kita menanggapi umat muslim Syiah Syekh Ali Jum'at Mufti Mesir yang dulu guru kami Menyatakan saya kita tidak bisa bersama dengan Syiah dalam lima titik jadi jangan katakan kata Abdul Somad banyak orang menghujat Abdul Somad Abdul Somad tahu apa? Abdul Somad mengutip pendapat ulama lima titik perbedaan kita dengan Syiah pertama mereka mengatakan wajib beriman kepada Imam 12 Siapa yang tak percaya kepada imam 12 kafir halal darahnya. Sedangkan kita rukun iman kita itu bila bila malaikati wa kutubi wa rusuli wa yawmil akhir wa biqadri khairihi wa syari Tidak ada imam 12. Dua, mereka mengatakan setelah Nabi Muhammad meninggal maka kekuasaan dipegang Sayyidina Ali. Maka sahabat Nabi yang mengambil kekuasaan itu kafir. Kita mengatakan Abu Bakar radhiyallahu somat ngawur. Mana ada kami mengatakan Abu Bakar laknatullah Buka buku 40 masalah Syiah ditulis oleh Emilia Renita. Di situ dibuatnya Abu Bakar LA laknatullah alaih. Bukunya dikeluarkan, dikopi, ditulis, disebarkan lagi oleh Miumi. Miumi, Ustaz uh, eh, Baktiar Nasir. Kenapa Sabotasi kan? <laughs> tiga titik perbedaan kita bahwa Al-Quran dia katakan Mushaf Fatimah tebalnya tiga kali Quran yang ada sekarang ini fitnah Ustaz Somad kalau memang mereka tidak percaya yang Quran sekarang kenapa mereka tetap baca Quran yang sekarang mereka sebutkan dalam kitab mereka sementara Quran yang asli datang dibawa oleh Al-Qaim imam dia nanti akan datang namanya Al-Qaim sementara Quran yang asli datang maka pakai aja yang kw dulu Empat, mereka takiyah. Apa itu takiyah? Bersembunyi. Kalau banyak orang NU, dia ngaku NU. Kalau banyak Muhammadiyah, dia ngaku Muhammadiyah. Kalau banyak Sunni, dia ngaku aku Sunni. Kalau banyak Syiah, dia ngaku aku Syiah. Kau ini sebetulnya apa? Aku Susi. Sunni Syiah. Yang kelima, apa dia? Yang kelima, mereka meyakini badak. Badak ya benar. Tuhan tak tahu apa yang akan terjadi. Setelah Tuhan menciptakan, lalu kemudian dia biarkan saja terjadi maka ikutilah dakwah ahlu sunnah wal jamaah karena lima perbedaan ini yang tak bisa menyatukan kita Hanafi Maliki Hambali Syafi'i bisa bersatu bisa antara NU dengan Muhammadiyah bisa bersatu bisa tapi ini susah karena lima titik ini amat sangat dalam mohon dijelaskan Ustaz makna dari Islam wasatiyah ekstrim kanan Isa anak Tuhan ekstrim kiri Isa anak zina orang Kristen mengatakan Isa anak Tuhan son of God sedangkan orang Yahudi mengatakan Isa anak zina karena Maria bersina dengan Joseph si tukang kayu maka datanglah Islam jalan tengah Isa bukan anak Tuhan Isa bukan anak zina mal masih ibnu maryam illa rasul Isa adalah Rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala begitulah Islam ini wasatiyah garis tengah tidak terlalu ke kanan tidak terlalu ke kiri tapi wasatiyah moderat non muslim kafir halal darahnya non muslim sama dengan Islam maka jalan tengah non muslim itu adalah berbeda dengan kita tapi kita tidak boleh ganggu dia dia saudara kita satu negara dia saudara kita sama-sama manusia tapi masalah ibadah kau jangan ikut inilah dia wasatiyah garis tengah moderat tapi moderat bisa juga diplesetkan orang jadi mudorot apa hukum sholat bersebelahan dengan wanita karena alasan sob laki-laki penuh walaupun ada tembok pembatas masjid istiqlal perempuan di sebelah kiri ini kosong sadir tirai dari depan sampai ke kanan ah, perempuan semua nah, ini laki-laki bisa begitu sok kalau mau dibuat dua cara sok laki-laki di depan perempuan di belakang sok kedua mana tahu susah mau acara ceramah tablik akbar lantai cuma satu tidak seperti masjid Muhammad Cheng Ho maka dibuat masjid bapak yang panjang yang lebar maka dibuat ini dari depan ke belakang sok perempuan bisa yang gadis dengan yang lajang jangan dibuat di tepi nanti kode-kodeannya saya mau tanya apa itu doa untuk apa berdoa sedangkan takdir sudah ditentukan Allah kau kenapa berdoa aku minta sama Allah untuk aku doa lagi yang lama aja belum dikabulkan orang yang tidak mau berdoa orang sombong La yaruddul qadha illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Yang Allahumma yasha Allah kuasa untuk menghapus takdir. Wa yusbit Allah kuasa untuk menetapkan. Maka kita minta berdoa. Berdoa mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdoa malam perang Badar mengangkat tangan dari isya sampai subuh. Salat tahajud berdoa, salat tahajud berdoa. Ketika sorbannya jatuh, datang Abu Bakar Siddiq menaikkan sorbannya asbuka berhentilah kau berdoa ya Rasulullah Nabi tetap berdoa sampai subuh Nabi yang sudah dijamin Allah wala saufa yu'tika rabbuka fatarba apapun yang kau mau aku kasih tapi dia tetap berdoa kita yang belum jelas SDG status tak jelas kenapa tak berdoa doa pun Allah cara berdoa tangan dibagi tiga pertama tangan mengadang-adang ke langit yang kedua tangan menghadap wajah. Yang ketiga, tangan dibuka. Satu, dua, tiga. Ini sekarang ada orang berdoa tangannya di paha. Kalau ada orang berdoa tangan di paha itu artinya terserah Allah mau ngasih ngasih nggak punya apa-apa. Aku tidak bisa berdoa pakai bahasa Arab Pak Ustaz.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 tahu yang aku Pak Ustaz saya kerja di fotokopi saya dan yang punya fotokopi laki-laki, tapi pelanggan saya kebanyakan wanita. Mereka hanya datang duduk mengetik saja, tapi kadang saya juga duduk di sampingnya. Kenapa kau duduk di sampingnya? Macam tak ada lain. Pertanyaan saya, apakah gaji saya halal, haram atau subhan? Saya Allah ciptakan Allah untuk menghindari fitnah wanita. Di zaman edan seperti sekarang masih ada hamba yang takut kepada Allah. Allah Akbar. Zina, narkoba, internet, Twitter, BBM, WhatsApp masih ada hamba Allah yang takut kepada Allah. Sementara Nabi Muhammad sudah 1439 tahun yang lalu. Mudah-mudahan anak-anak muda kita macam ini takutnya kepada Allah. Kau tetap bekerja di sana, Kau hanya suruh perempuan itu mengetik, lalu setelah itu dia bayar. Apakah perhalaman? atau kalau dia tanya, bang, bang, bang, tanya ini gimana? Yang kau pengen pegang tangannya. itu senyum, jangan terlalu ramah. Nanti kalau kau terlalu ramah perempuan itu uh, ingat kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Bagaimana pendapat Ustaz mengenai para habib-habib yang suka berkata kasar mengenai pemimpin? Ada saatnya kita berkata kasar, ada saatnya kita berkata lembut. Walau kunta fadlan ghalizal qalbi, seandainya engkau berkata kasar, hatimu keras, tentulah umat ini akan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala maka ada saatnya lembut. Ustaz Abdul Somad ada saatnya dia lembut, ada saatnya kasar mesti layang-layang kadang-kadang ulur ke atas kadang-kadang tarik perlahan jangan kau ulur saja nanti nyangkut jangan kau tarik saja sampai dia tak terbang ke atas kepada maling kita mesti bicara kasar eh maling nggak mungkin maling mencuri nggak boleh mana saatnya kita kasar Amat ma'ruf naik muka mesti keras amra'an minkum mungkaran kalau kau melihat kemungkaran faliughayyir biyadih rawat dengan tangan Fa'ilam yastati kalau kau tak sanggup dengan tangan, Nisani dengan lidah. Fa'ilam yastati fabiqalbi dengan hati. Hati artinya kau jangan ikut. Tapi jangan lupa wadzalika ataful iman, selemah-lemah iman. Jangan sampai iman melemah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Melihat banyaknya negara suku yang ingin membantai umat Islam, Bagaimana sikap yang harus kita ambil dalam permasalahan ini? Apakah kita harus berjihad, ikut membantu saudara kita? Kawan saya berjihad ke Rohingya. Berangkat dari Sumatera langsung menuju Cittagong Cittagong itu di uh, Bangladesh. Dari Bangladesh jalan darat masuk ke perbatasan Arakan. Dari Arakan masuk ke dalam perkampungan. Memang betul berjihad ya. Bualannya tegak, pandai dia berlari, latihan tentara masuk dia bilang. Saya tak bisa. Saya orangnya lemah. Saya, suara saya kuat, tapi sana tak mempan suara. Tak mungkin saya tak akbar di ya Makanya anak-anak muda yang jago berkuda, yang pandai uh, yang jago berkuda, yang pandai maka dia ikut jihad bisa bilang. Tapi jangan lupa menjahaza ghazian, siapa yang tidak sanggup berperang, kirimkan bantuan fakat Gaza. Saya yakin di Sulawesi Selatan bantuan luar biasa. Kami di Provinsi Riau kami galang penggalangan dana untuk Rohingya di Sulawesi Selatan, seluruh Indonesia mengirimkan bantuan. Ternyata rumah mereka itu hancur, oleh tentara Aung San Suu Kyi lalu kemudian digembosi lagi oleh uh, eh, Asun Wiratu akhirnya mereka tinggal di rumah-rumah yang terbuat dari plastik hitam plastik sampah itu yang disambung-sambung itu rumah tiba-tiba datang banjir bandang habis rumah anak-anak kecil meninggal dunia maka kita berikan bantuan-bantuan yang bisa memberikan bantuan hartanya bantulah tapi untuk sekarang itu sudah kita bantu nah, sekarang kita fokus pada bantuan untuk lembaga pendidikan bagaimana sikap Ustaz tentang maulid Nabi Isra Mi'raj Nuzul Quran karena ada Ustaz dan golongan melarang merayakannya Ustaz Ustaz katanya nggak boleh perayaan maulid Nabi oke okay? Gak usah buat perayaan karena kita bukan hari raya. Jadi apa namanya bosan Peringatan Maulid Nabi. Oh nggak boleh peringatan Pak Ustaz. Karena Maulid Nabi gak boleh diingat-ingat. Oke, okay. kalau gitu apa kita buat ngaji sejarah Nabi? <coughs> Maulid Nabi gak boleh, peringatan gak boleh. Tapi mereka buat juga daurah sejarah Nabi tepat di bulan Rabiul Awal. Apa bedanya? Beda casing isinya sama. Isinya kan cuma lima kata sambutan dari tokoh masyarakat, pembukaan dari protokol, pembacaan Quran, sejarah Nabi, doa, makan keluarga. Kan cuma itu isinya. Berikut ini mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Bupati Berikut ini mari kita dengarkan sambutan dari Bapak RW Berikut dari Ketua Panitia Mari kita buka dengan acara hamdalah Pembacaan Al-Quran oleh kori kita Lalu kemudian sejarah Nabi Habis itu tanya jawab Ngaji Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Nuzul Quran itu isinya ngaji, bukan buat hari raya agama baru. Mau lengkap dalil-dalilnya tentang Maulid Isra Mi'raj, Nuzul Quran, baca buku saya 37 masalah populer, cari di Play Store. Play Store sudah tulis 37 masalah populer Somat NC Enter. Jangan tulis Somat saja. Saya sudah coba tulis sekali di Google somat keluar sinetron Bang somat download gratis tebal bukunya 444 halaman dalam bentuk PDF gratis saya sudah download setengah jam kok nggak dapat Pak Ustaz paket tak ada beli lah 2 giga negara ini tidak akan makmur kalau tidak dipimpin orang Islam yang bertakwa dan istiqomah diminta di sistem pemilihan pemimpin ditentukan oleh Jakarta oleh jalur partai yang mau oknum yang menentukan calon pemimpin tersebut kita proses perjuangan panjang di partai itu manusia manusia itu bisa baik bisa buruk kalau ada orang baik maka kenapa dia tidak bisa jadi baik wali kota Surabaya siapa namanya Ibu Risma perempuan katanya lemah kenapa bisa Ustaz berceramah bolak balik tempat maksiat tak bisa tutup tapi yang punya kekuasaan bisa segenggam kekuasaan dipinjamkan Allah tanganmu kau pakai menolong agama Allah SWT bagaimana uh, tempat maksiat bisa ditutup hanya dengan tanda tangan kekuasaan oleh sebab itu maka ini perjuangan kita siapa siapapun namanya di partai itu dia manusia dia tetap sholat dia tetap puasa dia tetap hari raya dia tetap ada pengajian maka kita sampaikan ada pengajian di kantor maka ini tetap doa jangan lupa doa senjata orang beriman lembutkan hatinya ya Allah mudahkan dia ya Allah buat dia berubah ya Allah hijrahkan dia ya Allah kalau dia tak juga berubah matikan dia ya Allah kiat-kiat apa yang harus ditempuh dakwah Nabi mengajak Abu Jahal Abu Lahab Nabi mengajak jalan Allah benarkah politik dan agama bisa dipisahkan tak bisa dipisahkan karena agama tanpa politik lemah Nabi Muhammad di Makkah tidak punya politik tidak berpuasa tidak ada sholat berjamaah ada sholat berjamaah tapi setelah dia berkuasa di Madinah ada kekuasaan dia bisa tanya bayangkan kalau saya gubernur saya jadi imam saya bisa bertanya selesai sholat mana kepala dinas mana kepala badan mana kepala kantor mana yang berkepala mana yang tak berkepala mana dia bisa Nabi selesai sholat dia ada berjamaah Nabi bertanya saya belum mana sekolah mana sekolah siapa yang datang sholat berjamaah lau arifanna alaihim buyutahum akan kubakar Kenapa Nabi bisa? Karena dia punya kuasa. Ini tidak pernah saya lakukan. Saya tidak pernah selesai sholat, saya tanya, mana saya? Mana saya? Karena saya tak ada kuasa. Jamaah bisa jawab, ya enggak ada Ustaz, emang Ustaz mau Kalau habis waktu, kasih tahu. Karena saya tahan tegak. Bagaimana jika ada orang sakit yang sudah lama tidak sembuh? Ada mengusulkan untuk mengganti namanya, potong kambing ayahnya kembali agar bisa sembuh. Apakah itu ada dalilnya? Tidak. Nama tak membuat engkau sakit ataupun sehat. Bismillah dengan nama Allah la yadurru ma'asmihi syaitun fil ardi wala fis sama. Dengan nama Allah tidak ada yang bisa memudaratkan di langit maupun di bumi. Nama yang paling baik adalah nama yang disandingkan dengan nama Allah. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Wahab, Abdul Samad. Bagaimana cara menasihati istri agar berhenti bekerja dan fokus mendidik anak? Saya seorang menasihati tapi jawabnya belum kalau hanya mengenal gaji saya Ustaz. Ah, kalau hanya mengandalkan gaji saya saja. Yang lajang, yang belum menikah, sebelum menikah kalian MOU-nya harus jelas. Hai Adinda, sudikah kau menikah dengan aku? Tapi lima tahun pertama kau mesti fokus mendidik anak. Nanti setelah itu baru kau bekerja. Kalau kau siap menerima syarat ini, kupinang kau dengan Bismillah. <laughs> Tapi kalau kau tidak mau menerima syarat ini, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu tapi sebelum nikah kalau sudah ada anak jangan ini dipakai jangan nanti pulang ke rumah kau berhenti tidak kalau kau tak berhenti bunga bukan sakit bunga bukan sekolah aku bilang bisa oleh sebab itu pacaran-pacaran bullshit omong kosong maka harus jelas taruh jelas pasal-pasalnya Sudikah kau menikah dengan aku Tapi kau akan menjadi a second woman Kau perempuan yang kedua Maksudmu I love my mother harus jelas itu semua nah nah sekarang sudah terjadi bagaimana dia tidak mau berhenti bekerja maka kita ajak musyawarah dialog dulu memang aku salah kita tak pernah cerita tentang ini andai aku bekerja sendiri pun tulang mencukupi maka kau bekerja tapi nanti setelah anak ini besar karena di usia golden age golden emas age umur umur anak usia emas anak tahu yang tinggal kapan itu 6 tahun dua tahun pertama susu peluk cium susu peluk cium dua tahun kedua lari-lari lompat-lompat ketawa-ketawa nangis-nangis ketiga jalan-jalan makan-makan Enam tahun pertama inilah diisi kepalanya dengan Al-Quran, kasih sayang. Makanya anak disuruh sholat umur tujuh tahun. Enam tahun pertama menghafal surat pendek, ibunya sambil masak. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Anaknya pun hafal. Sekarang ibunya, mm -hmm. hmm bisa kau bayar dengan materi istriku. Kau kerja sebulan dapat berapa? Tapi kalau anak ini sampai kehilangan kau, apa kau mau nanti waktu anakmu nangis manggil pembantu? Mama, mama, karena dia dekat mama. Apa kau mau nanti anakmu waktu nangis bibi, bibi, empok, empok? Oleh sebab itu jangan sampai putus hubungan. Jangan sampai nanti setelah kau tua baru kau berkata, Pak Ustaz, kenapa anakku lebih mau curhat kepada pacarnya daripada kepada aku? Karena hubungan emosional sudah putus. Ingatkan dia tentang itu. Jika hari raya Idul Fitri bertepatan dengan hari Jumat, apakah kita wajib melaksanakan sholat Jumat hari itu? Faman yash, faman sya'an yujammi' fal yujammi' kata Nabi. Pagi tadi kita sudah sholat eh Sementara orang Arab Badui datang dari keliling kota Makkah, jauh dari kota Madinah, datang sholat ke Madinah. Habis sholat dia pulang lagi. Kata Nabi jangan sampai datang dua kali. Faman sya'afal yujammi dijamin. yujammi siapa yang mau sholat id saja nanti pulang ke kampung masing-masing sholat zuhur gak usah sholat jumat lagi karena zaman nabi sholat jumatnya satu tapi di zaman kita sekarang hadis ini tidak bisa dipakai karena masjid sudah banyak maka pada hari jumat tetap sholat id pagi dan jumat tetap sholat jumat karena jumat eh, hari jumat hari id kemarin banyak yang sms ke saya Ustaz Somad kata pengurus ini kami sudah mau sholat tapi jamaah belum ada yang datang gara-gara ada ustadz yang berceramah cukup sholat id saja tak perlu sholat juga ayah saya sudah menikah sebanyak dua kali alhamdulillah dan saya anak dari istri yang kedua lalu ayah saya dan ibu saya punya tanah dan tanah itu ingin diambil oleh istri pertamanya yang sudah cerai dan rujuk kembali apa tanggapan agama tentang hal ini Pertama perlu diinventarisir mana harta bapak sebelum nikah mana harta istri pertama sebelum nikah, mana harta yang mereka peroleh setelah menikah. Supaya jangan sampai ada tumpang tindih. Kalau yang dituntut istri pertama itu adalah harta mereka bersama setelah menikah, itu memang hak dia. Tapi kalau harta suami sebelum menikah sudah dapat jatahnya, maka itu bukan hak dia. Nah, ini mesti didudukkan bersama. Dipanggilkan ustaz yang ahli dalam bidang masalah faraid harta warisan. Bagaimana hukum pernikahan bagi wanita? Sudah tilang sudah masuk 10 menit lagi 10 menit lagi Selesai 10 menit akan berbunyi tombol Pep. Saya ceramah di Masjid An-Najah Masjid An-Najah Jalan Sakuntala di Riau Di atas meja ada lampu merah, dan lampu hijau Saya mau nanya segar Tapi terus ceramah Begitu sudah lama ceramah, hidup lampu merah Pep. Aku malah Pak, waktu sudah habis Pak Ustaz perlu juga dikembangkan sebenarnya. Bagaimana hukum pernikahan bagi wanita yang telah hamil di luar nikah? Bolehkah ia dinikahkan dengan laki-laki lain? Tidak, karena tidak boleh menyiram tanaman dengan oleh orang lain. Kau tak boleh menyiram tanaman milik saudara. Kata-kata kiasan dari Nabi SAW. Nikahkanlah dia dengan lelaki itu dan setelah nikahnya sah. Setelah nikah muncul empat masalah. Pertama, anak itu tidak boleh pakai bin dan binti bapaknya. Yang kedua, anak itu kalau lahir laki-laki, adiknya perempuan, perempuan, perempuan, dia tidak bisa jadi wali bagi adik-adiknya. Yang ketiga, kalau lahir anak itu nanti meninggal bapaknya, si anak tidak dapat harta warisan karena dia tak ada hubungan nasab. Keempat, kalau seandainya bapak ini nanti jadi orang tua, anaknya gadis, dia tidak bisa jadi wali bagi anaknya. Walinya siapa? Wali hakim, Pak Kuat. Bagaimana hukum jika ada orang tua yang ingin membagi harta warisan sewaktu masih hidup dengan mem, e, menjamahkan bagian anak laki-laki dan perempuan dengan alasan menghindari perselisihan? Tak bisa. Ini hukum Allah. Anakku laki-laki perempuan maka kalian bagi saja sama rata. Aku tak ingin kalian berkelahi. Bukan begitu cara mendidik anak. Ini tidak Islami. Anakku, aku wariskan harta ini, tapi juga aku wariskan ilmu agama, panggil ustaz, kursuskan mereka ilmu faraid. Kutinggalkan kalian pakai ilmu faraid. Wa man la bima anzalallah, siapa yang tak pakai hukum Allah ini fa ulaikumul kafirun, kafir, fa ulaikumuz zalimun, zalim, fa ulaikumul fasiqun, fasik. Jangan kita mengatakan masalah solat aku ikut hukum Allah, masalah puasa aku ikut hukum Allah, masalah haji aku ikut hukum Allah, tapi masalah harta warisan aku lebih pandai daripada Allah. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesilapan. Hamba Allah yang baik Abdul Somad mohon maaf. Semoga berpisah siang ini kita tetap saling mendoakan. Tujuannya adalah Islam menjadi kuat di atas muka bumi Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.